Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al Asr Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Masih seputar Ramadan. Pertanyaan yang ke-281 tentang Lailatul Qadar, apakah dia tetap dalam satu malam tertentu setiap tahunnya? Ataukah Lailatul Qadar itu tantaqilu berpindah-pindah? Min lailatin ila lailatin, di satu tahun itu malam ini, tahun berikutnya malam yang berbeda. Jawabannya Lailatul Qadar tidaklah diragukan, dia terletak di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Qadar. Dan Allah Ta'ala telah jelaskan di ayat yang lain, bahasanya Allah menunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian iktikaf di 10 hari yang kedua. Kemudian Nabi melihat Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian seragamlah mimpi sejumlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Lailatul Qadar itu di tujuh hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Nabi mengatakan, aku lihat mimpi kalian itu seragam fi al awakhir bahwasanya Lailatul Qadar itu di tujuh malam yang terakhir. Oleh karena itu siapa saja yang mutahariha mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah dia cari di tujuh hari yang terakhir. Wahada akalum makila inilah pendapat yang paling minimal fi hasriha yang membatasi Lailatul Qadar fi zamanin muayyanin dalam waktu tertentu yaitu 10 hari yang terakhir dan ada hadis yang lebih spesifik tujuh hari yang terakhir. Dan 7 hari terakhir tadi juga hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jika kita renungkan dalil-dalil yang ada tentang Lailatul Qadar, tabayyana lana. Jelaslah pada kita bahwasannya Lailatul Qadar malamnya itu berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain. Dan bahasanya Lailatul Qadar tidaklah terjadi di malam tertentu setiap tahunnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Uro, eh, Lailatul Qadar diperlihatkan pada Lailatul Qadar dalam tidur yaitu dalam mimpi dan mimpi para nabi itu wahyu bahwasanya nabi akan bersujud di pagi hari Lailatul Qadar di lumpur air dan lumpur Wakana ternyata malam yang Nabi maksudkan adalah malam 21. Karena pagi harinya beliau sholat subuh dan bersujud di lumpur. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan, carilah lalatul Qadar di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya lalatul Qadar tidak dibatasi pada malam tertentu. Dan jika kita mengambil pendapat ini, maka tajtami'u al-adillatu. Maka seragamlah maka tidaklah bertentangan berbagai macam dalil yang ada. Wa yakunu al-insanu maka hendaknya seorang muslim itu setiap malam-malam 10 hari yang terakhir berharap untuk bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kemudian subutu ajri Lailatul Qadari adanya ganjaran Lailatul Qadar itu hasilun didapatkan siapa saja yang kau maha, siapa saja yang sholat karena iman dan mengharapkan jaran di malam itu. Baik dia mengetahui dan menyadari kala itu Lailatul Qadar atau tidak menyadarinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang sholat di malam Al-Qadar karena iman dan mengharapkan jaran. Diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian redaksi hadisnya dan Nabi tidak mengatakan ida alima annaha asabaha. Jika seorang itu mengetahui kalau dia mendapatkan lalatul qadar. Oleh karena itu tidaklah disyaratkan untuk mendapatkan ganjaran lalatul qadar ayakunal amil orang yang melakukan amal di malam itu mengetahui biha lailatul qadar biainiha secara khusus. Walakin akan tetapi man qoma siapa saja yang sholat di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan seluruhnya karena iman dan mengharapkan ganjaran maka kami tegaskan kami pastikan bahasanya dia mendapatkan Lailatul Qadar boleh jadi itu di uh, awal 10 hari yang terakhir tengahnya ataukah akhirnya wallahul muwafiq Namun untuk melengkapi hal ini ingin saya bacakan sudut pandang madhab syafi'i dalam masalah ini. Yang pertama tentang apakah Lailatul Qadar itu berpindah-pindah ataukah pada satu malam tertentu. Ya, maka kutipan dari Murni Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fatil minhaj yaitu minhajut talibin Di disebutkan zahir perkataan musannif yaitu penulis yaitu Imam Nawawi penulis Minhajul Minhajul Talibin bahasanya Lailatul Qadar itu terbatas pada 10 hari yang terakhir. Tidak ada Lailatul Qadar di 10 hari yang pertama atau kedua. Dan inilah nas perkataan Imam Syafi'i rahimallahu taala dan ini pendapat jumhur ulama wa annaha talzamu lailatan bi'ainiha la tantaqilu. Yang menjadi madhab syafi'i, Lailatul Qadar itu menetap di malam tertentu dan tidak pindah-pindah. Namun ada yang berpendapat wa qala Al-Mazini wa Ibnu Khuzaimah Nah, ada ulama Syafi'iyah diantaranya Ibnu Khuzaimah mengatakan Innaha muntaqilatun kalau Lailatul Qadar itu pindah-pindah di 10 malam yang terakhir. Ya, ini dikatakan jam'an bainal ahadis untuk mengkompromikan hadis-hadis yang ada. Dan pendapat yang kedua ini, pendapat Ibnu Khuzaimah dan Al-Mazini ini dikomentari oleh Imam Nawawi di Raudatul Talibin, wahwa qawi. Ini adalah pendapat yang kuat. Dan dikatakan oleh Nawawi di Al-Majmu' Sahul Muhadzab innahu az-zahir al-mukhtar. Kalau berpindah-pindah, Lailatul Qadar pindah-pindah itu pendapat yang lebih kuat dan yang terpilih. Lakin al madhhab al-awwal. Akan tetapi al-madhab yang resmi jadi madhab syafi'i adalah yang pertama yaitu Lailatul Qadar itu malam tertentu setiap tahun yang tidak akan berpindah-pindah. Ini, maka dalam uh, dalam madhab syafi'i ini, dalam madhab syafi'i maka uh, yang menjadi al-madhab pendapat resmi madhab Lailatul Qadar itu malam tertentu yang tidak berpindah-pindah setiap tahunnya. Dan ada tadi Al-Mazini, kemudian Ibnu Huzaimah, kemudian Nawawi di Raudatul Talibin, itu memilih pendapat Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Kemudian tentang apakah ganjaran Lailatul Qadar itu disyaratkan harus mengetahui kalau malam itu Lailatul Qadar. Maka tadi yang kita baca dari perkataan Ibnu Thaimin tidak harus. Dalilnya karena bunyi hadisnya man qoma Lailatul Qadri. Ya, tidak ada kalimat siapa yang sholat di malam Al-Qadar dan dia tahu kalau itu malam Al-Qadar. Sedangkan dalam dalam madhab syafi'i, kalau al-musannif syarhil muslim, Imam Nawawi dalam syarah muslim mengatakan, walayana لُفَطْلَهَا illa man atla'ahullahu alaiha. عَلَيْهَا tidaklah mendapatkan pahala Lailatul Qadar kecuali orang yang Allah nampakkan badannya kalau itu Lailatul Qadar. Falau qamaha insanun walam yash'ur biha lam yanal fadlaha. Maka seandainya seorang itu sholat di malam itu, namun dia tidak menyadari biha kalau itu Lailatul Qadar, lam yanal fadlaha maka dia tidak mendapatkan ganjaran lailatul qadar. Hmm, itu pendapat di sini katanya adalah pendapat An-Nawawi di Sarah Sahih Muslim. Kemudian di sini dikutip perkataan Al-Azra'i dia mengatakan bahasanya Al-Mutawalli salah satu ulama Syafi'iyah perkataannya membantah hal ini. Karena Al-Mutawalli mengatakan dianjurkan untuk beribadah di setiap malam sepuluh hari yang terakhir hatta yahuzal fadilata sehingga mendapatkan pahala Lailatul Qadar secara yakin. Maka ada ulama Syafi'ah namanya Al-Mutawalli mengatakan sebaiknya sepuluh hari terakhir eh, rajin semua dalam ibadah Siapa yang rajin semua dalam ibadah selama 10 hari yang terakhir, yakin dia dapat pahala Lailatul Qadar. Berarti tidak disyaratkan harus tahu. Indah sekian perkataan al-mutawalli. Kemudian penulis uh, uh, Murni Muhtad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimallahu taala mengatakan wahada aula. Pendapat yang kedua itu pendapat al-mutawalli itulah yang lebih baik. Naam halu menitala'a akmalu. Namun kondisi keadaan orang yang diberitahu dan diperlihatkan kalau itu Lailatul Qadar akmalu. Itu lebih sempurna. Ya. Ida qama bi jika dia mengerjakan ibadah secara maksimal di malam itu. Dan di antara hal yang menjelaskan hal ini waqad nukila fi zawaid raudah dalam kitab Zawaid Raudah ya, terdapat kutipan nas perkataan Imam Syafi'i di Al-Qaul Al-Qadim. Imam Syafi'i di Qaul Qadim mengatakan Inna man syahidal isya'a wa subaha fi jama'atin faqad akhoda bihadliha minha. Siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah saat itu di Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Maka berarti perkataan Imam Imam Musyafi'i di Al-Qaul Al-Qadim menunjukkan tidak disyaratkan harus mengetahui secara khusus kalau malam itu Lailatul Qadar. Jadi apakah ganjaran Lailatul Qadar itu disyaratkan orangnya harus mengetahui kalau malam itu malam Lailatul Qadar, Syafi'iyah punya dua pendapat. Ini, pendapat pertama pendapat Imam Nawawi di Sarah Sahih Muslim yang mempersyaratkan harus tahu. Kalau tidak tahu maka tidak dapat ganjaran Lailatul Qadar. Ini, pendapat yang kedua mengatakan tidak harus. Namun semua orang yang beribadah di malam itu dia mendapatkan Lailatul Qadar dan pahalanya. Ini tadi pendapat Al-Mutawalli. Kemudian disetujui dan diamini oleh Al-Khatib Asyarbini syarbini di Mughni Muhtaj. Kemudian dan di antara hal yang menguatkan hal ini, ini terdapat nas perkataan Al-Imam Syafi'i di al qawl Al-Qadim yang menunjukkan ya, demikian. Kemudian hukum membawa mushab min kibalil makmumin yang ini dilakukan oleh para makmun dalam salat raweh ketika Ramadan dengan alasan mengikuti imam. Jawabannya membawa mushab untuk tujuan ini satu hal yang menyelisih sunnah dan hal tersebut itu menyelisih sunnah dari beberapa sisi. Yang pertama, annahu yufawitul insana wada'al yadil yumna. Ya, tindakan hal tersebut menyebabkan seorang itu kehilangan amal ibadah, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri saat berdiri. Yang kedua, itu menyebabkan banyak gerakan yang tidak diperlukan, yaitu membuka mushaf, kemudian menutupnya, dan meletakkannya fil ibti di ketiak atau di saku dan semacam itu. Kemudian yang ketiga, dia tindakan ini menyibukkan orang yang sholat pada hakikatnya biharokatihi hadihi karena gerakan-gerakan ini. Yang keempat, tindakan ini yufawid menghilangkan bagi orang yang sholat amal ibadah berupa an-nazar melihat tempat sujud. Dan mayoritas para ulama berpandangan bahwasanya melihat ke arah tempat sujud itulah yang sesuai dengan sunnah dan itulah al-afdal yang lebih baik. Kemudian yang kelima, pelaku hal ini boleh jadi lupa kalau dia sedang sholat. Idza kana lam yastahdir qalbahu jika dia tidak menghadirkan atau lam yastahdir qalbuhu hatinya tidak menghadirkan kesadaran kalau dia sedang sholat. Lain halnya jika seorang itu khusuk meletakkan tangan kanan pada kiri, menundukkan kepala ke arah sujudnya, maka itu lebih dekat kepada menghadirkan kesadaran kalau dia sedang sholat dan dia sedang berada di belakang seorang imam. Nah, kemudian sebagian imam masjid berupaya untuk melembutkan hati manusia dan memberikan pengaruh kepada mereka dengan mengubah intonasi suaranya. Ahyanan terkadang saat sholat terawih. Aku mendengar sebagian orang mengingkari dan tidak setuju hal ini. Apa pendapat anda dalam masalah ini? Alladhi ara yang menjadi pendapatku. Yang menjadi pendapatku. Ini, kalimat ini mengisyaratkan bahasanya uh, ini adalah majal istihadi ini adalah ruang istihad. Boleh jadi ada pandangan-pandangan yang lain. kana hadal amal jika perbuatan ini dalam koridor syariat tanpa sikap berlebihan, maka tidak mengapa dan tidak mengapa. Dalilnya, Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku tahu, bahasanya anda mendengarkan ila kiraati bacaanku tadi malam, lahabar tuhula ketahbira. Ini, habar itu maknanya hasantu. Wa zayyantu. Aku akan perbagus dan akan aku perindah sebisa mungkin. Maka tindakan untuk berupaya memperindah bacaan dengan menggunakan intonasi-intonasi tertentu berarti boleh. Faidah hasana ba'dun nasi sautahu maka jika seorang itu memperbagus suaranya atau atabihi atau dia membacanya dalam bentuk yang melembutkan hati fala arafidalika ba'san maka aku berpandangan kalau ini tidak mengapa nah, kalau uh, gaya orang Arab aku tidak berpandangan kalau ini mengapa nah, ya, tapi kalau bahasa Indonesia yang luas saya berpandangan nah, saya berpandangan ini tidak mengapa jadi tidaknya di depan eh tidaknya di belakang Orang Arab tidaknya di depan. Tidak berpandangan kalau ini bermasalah. Kalau orang kita, saya berpandangan ini tidak bermasalah. Nah. lain cita rasanya. Dimanakah perlu digunakan kata-kata, memunculkan kata-kata tidaknya. La arafidali kabaksa, Saya berpandangan kalau ini tidak masalah. Itu terjemah yang luas. Iya, kalau uh, ngikuti uh, aslinya nggak luas. Saya tidak berpandangan kalau ini bermasalah. Nah. Lakin al-ghulu akan tapi sikap berlebihan dalam masalah ini yaitu bentuk hulunya tak ada kalimatan tidaklah dia lewati melampaui satu kata dalam Al-Qur'an kecuali dia melakukan semisal perbuatan ini yang disebutkan dalam pertanyaan. Maka aku berpandangan bahasanya ini sikap berlebihan dan tidak sepatutnya dilakukan wal ilmu indallah. Setiap kata mau di, eh, di diupayakan untuk dibuat eh, melembutkan hati orang yang mendengarkannya. Ini yang berlebihan. Namun jika ada ayat-ayat tertentu Ya, di situ intonasi berubah karena untuk mengajak orang yang mendengarkannya agar larut perasaannya dengannya, maka tidak mengapa. Ya, kemudian sebagian ulama berpendapat bahasanya waktu sholat sunnah rawatib kebeliyah dan ba'diyah adalah tibanya waktu sholat fardu dan berakhir dengan keluarnya dan berakhirnya waktu sholat fardu. Namun yang lain bilang, Qobliyah itu tantahi berakhir dengan ya, qada'il faridah, dengan selesainya sholat fardu. Mana pendapat yang kuat dalam masalah ini? jabat beliau pendapat yang paling kuat menurut beliau bahasanya sholat sunnah qobliyah waktunya adalah antara tibanya waktu sholat dan mengerjakan sholat fardu. Maka rawatib duhur qobliyah masuk waktunya sejak adan duhur. Dengan catatan adanya di awal waktunya. Ya ini yang ini bisa dipastikan demikian kalau di Arab Saudi. Kalau di tempat kita tidak bisa dipastikan. Ya, boleh jadi adanya nanti nunggu orang pulang dari sawah jam satu dan sebagainya. Ya. Maka itu artinya maksudnya adalah tibanya waktunya. Yaitu gesernya matahari ke barat. Wayantahi dan berakhir dengan mengerjakan sholat duhur. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah dimulai waktunya dengan berakhirnya sholat fardu dan berakhir dengan berakhirnya waktu. Akan tapi jika luput dan lewat waktu qobliyah tanpa kecerobohan dan kesalahan dari seorang tersebut, maka boleh mengkodok ba'diyah, eh, mengkodok qobliyah ba'da salati setelah selesai salat fardu. Adapun orang yang menunda mengerjakan salat rawatib qobliyah dari waktunya tanpa alasan maka tidak manfaat baginya seandainya dia mengkodoknya. Menimbang kaidah bahasanya pendapat, e, menurut pendapat yang paling kuat setiap ibadah yang telah ditetapkan waktunya dengan satu waktu, maka jika waktunya berakhir tanpa udur, maka tidak sah dikerjakan dan tidak akan diterima. Kemudian hukum mengkodok sholat sunnah fajar setelah selesai sholat fajar, setelah selesai sholat subuh. Bagi orang yang tidak memungkinkan mengerjakan qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Apakah ini bertentangan dengan larangan sholat sunnah setelah sholat subuh? Jawabannya mengkodok sholat sunnah fajar alias qobliyah subuh, qobliyah subuh setelah sholat subuh tidak mengapa menurut pendapat yang paling kuat. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis larangan sholat sunnah setelah selesai sholat subuh. Karena yang dilarang adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Akan tetapi seandainya dia tunda kodok kobliya subuh sampai waktu duha dengan catatan dan dia tidak khawatir lupa atau sibuk dengan yang lainnya, maka itu yang lebih baik. Sehingga waktu kodok kebelia subuh itu ada dua macam, ada waktu afdal dan ada waktu boleh. Waktu afdal adalah di waktu duha, waktu boleh adalah setelah selesai, langsung setelah selesai sholat subuh. Kemudian jika seorang itu masuk masjid sebelum adzan, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian beradhanlah muadzin, apakah dituntunkan baginya untuk mengerjakan sholat sunnah? Jawabannya jika adanya adalah sholat subuh atau sholat duhur, fa'innahu maka Ida atamal adana al muadzinu jika muadzin telah menyelesaikan adanya. Maka dia bisa sholat rawatib dua rakaat, sholat sunnah subuh. Qobliyah subuh. Dan empat rakaat sebelum duhur. Ya. Karena ada, kalau untuk subuh itu ada qobliyah, ada rawatib iya, yang statusnya qobliyah, demikian juga zuhur. Wa idza kana al adhan li ghairihima adapun jika adzannya selain subuh dan zuhur maka beliau berpandangan tidak ada rawatib. Setelah uh, Qobliyah Asar, Qobliyah Maghrib, dan Qobliyah Isya. Beliau tidak berpandangan adanya rawatib. Maka beliau mengatakan, fa'ina yusan nulahu Dianjurkan baginya untuk sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mutlak. Ya, bukan rawatib. Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina kuli ini salatun terdapat salat sunnah di antara adzan dan iqomah. Ya, maka saya Nuzaimin tidak berpandangan adanya sholat rawatib qobliyah. Ya, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Ya, oleh karena itu maka yang beliau sarankan adalah sholat sunnah mutlak. Kemudian apakah sholat rawatib itu dikodok jika telah lewat waktunya? Naam iya rawatib jika zahaba telah berlalu waktunya karena lupa atau karena ketiduran. Maka bisa dikodok. Karena salat rawatib termasuk dalam keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menamaan salatin au nasiyaha. Siapa yang ketiduran dari salat atau kelupaan, maka adalah dia kerjakan ketika dia ingat. Dan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk, tersibukkan sehingga tidak mengerjakan dua rakaat setelah duhur. Lantas Nabi kodok setelah selesai sholat asar. Adapun orang yang meninggalkan rawatib secara sengaja sehingga berlalulah waktunya, maka dia tidak bisa mengkodoknya. Karena, eh, karena sholat rawatib adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya, dan ibadah yang telah ditentukan waktunya jika seorang itu sengaja mengeluarkannya dari waktunya maka ibadahnya tersebut tidak akan diterima. Kemudian, hal waroda dalilun apakah terdapat dalil untuk mengubah tempat pelaksanaan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat fardu? Maka jawabannya iya terdapat dalam hadis dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu. Saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sesungguhnya beliau mengatakan Saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk tidak menyambung satu solat dengan solat yang lain sampai yang pertama kami berbicara, kedua atau kami keluar. Maka ulama akhoda menyimpulkan dari hadis ini annahu yambari sepatutnya memberikan jeda antara salat fardu dan salat sunnah. Ima bikalamin boleh jadi dengan kata-kata dan termasuk kata-kata adalah wirid atau dengan berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain dan itu termasuk dalam an keluar. Kemudian jika terlewatkan sholat duha, apakah bisa dikodok ataukah tidak? Sholat duha jika telah lewat tempatnya, fatat maka ya sudah berlalu. Tidak bisa dikodok setelah selesai sholat duhur misalnya. Ya, lianna sunat duha karena sholat sunnah duha terikat dengan waktunya. Sedangkan kalau rotib kok bisa dikodok. Tadi pembahasannya panjang, rotib bisa dikodok. Nah ini kok sholat Tuhan tidak bisa dikodok, sama-sama sholat sunnah. Apa bedanya? Maka ini namanya furuk fiqhiyah. Uh, eh, furuk fiqhiyah. Ya, lakin rawatib akan tapi sholat rawatib dikarenakan dia mengikuti sholat yang fardu, jadilah dia bisa dikodok. Demikian juga salat witir itu bisa dikodok karena terdapat dalam sunnah dalam hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ketiduran atau sakit di malam hari maka beliau sholat mengerjakan witir di siang hari sebanyak 12 rakaat sehingga karena ada dalilnya secara khusus maka witir dikodok Nah, kemudian apakah disyaratkan toharoh itu berwudu untuk mengerjakan sujud tilawah? Dan apa bacaan yang benar untuk sujud tilawah? Maka beliau mengatakan sujud tilawah adalah sujud yang disyariatkan. Ingda tilawatil insan ketika seorang itu membaca ayat sejedah atau beberapa ayat sejedah dalam uh, uh, ketika membaca ayat sejedah titik Wasajadah dan ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran telah dikenal. Maka jika seorang ingin bersujud, maka dia bertakbir dan bersujud. Saat sujud, sajadah, saat sujud tilawah, membaca subhana rabbil a'la. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajadah wajya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi. Ya, ya, Allah aku eh, bersujud hanya kepadamu. Aku beriman hanya kepadamu. Eh, aku pasrah hanya kepadamu. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya. Yang memberikan rupa dan gambar baginya. Dan yang membelah pendengaran dan penglihatannya. Yang sebelumnya tertutup dengan daya dan kekuatannya atau Allahumma ktub li biha ajra. Ya Allah catatkanlah ganjaran bagiku karenanya. Dan hapus dari dosa dengannya. Dan jadikanlah dia sujud ini bagiku di sisimu sebagai simpanan. Dan, dan terimalah dia dariku sebagaimana engkau menerima sujud dari hambamu Dawud alaihissalatu wassalam. Ya, maka ini namanya Eh, tawassul tawasul dengan perbuatan Allah. Taqabbalha minni. Ya Allah terimalah sujudku karena engkau telah melakukan perbuatan menerima sujud yang dilakukan oleh hambamu Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya, maka ketika turun sujud takbir, thumma yarfa kemudian mengangkat kepala tanpa takbir dan tidak ada salam. Ila kecuali jika sujud tilawah itu di tengah-tengah sholat. Misalnya seorang membaca ayat yang isinya adalah sujud tilawah. Sedangkan dia sedang kondisi sholat, maka wajib baginya bertakbir ketika mau sujud. Dan wajib baginya bertakbir jika dia bangun dari sujud. Karena ini bagian dari takbir intikal dan takbir intikal dalam madhab hambali dan itu yang di uh, yang dianut oleh Syekh Ibn Thaymin, hukumnya wajib. Lain hanya dengan Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya takbir intikal hukumnya sunnah. Lianal wasifina karena orang-orang yang menceritakan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyebutkan kalau Nabi itu membaca Allahu Akbar, takbir setiap kali merunduk, warafa'a dan bangkit dari merunduk. Dan ini mencakup sujud di dalam sholat dan sujud tilawah. Adapun perbuatan sebagian orang yang bertakbir ketika sujud dan tidak bertakbir ketika bangkit dari sujud, padahal sujudnya itu di dalam sholat, maka aku tidak mengetahui alasannya dari hadis ataupun dari perkataan para ulama. Ya, maka beliau bedakan antara sujud tilawah di luar sholat dan di dalam sholat. Kalau sujud tilawah di dalam sholat, di luar sholat, takbirnya cuma ketika turun. Ini bangkit tanpa takbir, tanpa salam. Adapun jika sujud tilawah itu di dalam sholat, maka turun sujud takbir, bangkit juga takbir. Adapun pertanyaan penanya, apakah disyaratkan berwudu untuk sujud tilawah? Maka ini hal yang diperselisihkan ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat, anak buddha tidak boleh tidak harus dalam kondisi berwudu. Dan ada yang mengatakan tidak disyaratkan. Dan Ibnu Umar radhiallahu anhu melakukan sujud tilawah padahal beliau tidak dalam kondisi toharah atau berwudu. Walakin Allah diarahu akan tapi yang jadi pendapatku. Bahasanya hati-hati tidaklah bersujud. Tidaklah sujud tilawah kecuali dalam keadaan berwudu. Tentu ini yang dibahas adalah sujud tilawah di luar sholat. Ya, maka ulama berselisih pendapat. Harus dalam keadaan berwudu ataukah tidak. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Harus alasannya perbuatan Ibnu Umar Pendapat yang lain harus dalam keadaan berwudu dan itu pendapat Syafi'iyah dan yang lain dan ini yang dipilih oleh Ibnu Thaimin di sini yaitu sebaiknya upayakan untuk uh, dalam keadaan berwudu dan perselisihan dalam masalah ini adalah derivat dari pembahasan apakah sujud tilawah di luar sholat itu statusnya sholat Eh, maka ada ulama yang menganut kaidah sujud tilawah di luar solat, statusnya solat, maka disyaratkan badannya apa yang disyaratkan dalam solat yaitu berwudu. Kemudian tadi di antara bacaan sujud tilawah ada kata sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatihi catatan kaki diriatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan wasahahahu dinilai sahih oleh At-Tirmidzi uh, perlu diketahui bahasanya hadis ini uh, adalah dalil jumhur fuqaha mayoritas ulama yang mengatakan bahasanya yang wajib dalam sujud untuk sahnya sujud adalah sujudnya wajah Ya, ada tujuh anggota sujud. Ya, menurut pendapat ini, ya, dari tujuh anggota sujud, yang wajib cuma wajah. Yang wajib itu cuma wajah. Sehingga jika ada orang yang bersujud dalam keadaan tangannya diangkat atau kakinya diangkat, maka sujudnya masih sah karena sujud dengan tujuh anggota sujud itu seluruhnya hukumnya mustahab. Yang wajib, yang minimalis e, untuk sahnya sujud adalah sujudnya wajah. Di, antara hujah dan alasan e, ulama yang berpendapat demikian dan ini pendapat jumhur adalah ini, kalimat ini. Sajadah wajihi lilladhi khalaqahu yang disebutkan wajahnya saja. Ya. Kemudian kapankah sujud karena Allah dengan status sujud syukur? Bagaimana kata tataranya dan apakah disyaratkan berwudu? Jawabannya sujud syukur itu dilakukan karena musibah yang terhindar atau nikmat yang disiapkan untuk seseorang. Dan sujud syukur itu seperti sujud tilawah di luar sholat, yaitu diperselisihkan ulama harus berwudu ataukah tidak. Maka sebagian ulama berpandangan harus wudu dan bertakbir. Sebagian lagi berpandangan takbir al-ula pertama saja, kemudian tersungkur bersujud. Waida'u ba'da kaulihi dan bebas berdoa setelah membaca subhanallah rabbiyal a'la. Ya, maka sujud syukur di sini adalah karena mendapatkan nikmat atau tercegahnya musibah atau mendapatkan nikmat yang tidak biasa. Kalau nikmat biasa e, bernapas ya bisa kentut atau yang lain nggak perlu habis kentut kemudian sujud syukur gitu. Namun nikmat yang tidak biasa. Kemudian hukum salat istikharah Kemudian apakah doa istikharah itu dibaca? Hal yukal. Dan apakah boleh membaca doa istikharah ketika orang itu sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib? Istikharah hukumnya sunnah. Idha hamma bisyai'in. Jika seorang punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan belum jelas baginya mana yang lebih baik mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Adapun orang yang telah jelas baginya lebih baik mengerjakan hal tersebut atau tidak mengerjakannya, tidak dituntunkan baginya salat istikhara. Alasannya oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Alu melakukan banyak hal, wala yaf'alu hada beliau tidaklah melakukannya illa ba'dal ham kecuali beliau telah berniat melakukannya qat'an secara pasti. Walam yungkol dan tidaklah ada nukilan anhu dari Nabi kalau beliau mengerjakan sholat istikharah ketika beliau sudah memiliki tekad bulat. Maka seandainya seorang itu hama mengin, hama berniat untuk mengerjakan sholat atau membayar zakat atau meninggalkan yang haram dan yang lain atau dia berniat ya, bertekad untuk makan atau minum atau untuk tidur, tidak dituntunkan sholat istikharah baginya. Kemudian wala yukalu dan tidaklah dikatakan doa istikharah Ida salat jika seorang itu salatnya salat tahiyatul masjid atau salat rawatib walayan wihi dan tidak dia tidak berniat salat istikharah sebelumnya. Karena hadis itu tegas meminta adanya salat dua rakaat yang itu dikerjakan dalam rangka istikharah. Maka jika seorang itu mengerjakan salat dua rakaat tanpa niat ini, maka dia belum yahsol mewujudkan dan mendapatkan al-imtisal ketaatan. Adapun jika dia telah pasang niat istikharah sebelum sholat tahiyatul masjid atau rawatib, kemudian dia berdoa dengan doa istikharah, maka zahir hadis menunjukkan kalau itu sah dan mencukupi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah dia salat dua rakaat min ghairil faridati dan itu bukan salat yang fardu. Maka Nabi tidak memberikan pengecualian kecuali salat fardu. Namun dimungkinkan untuk kita katakan double niat antara istikharah dan tahiyatul masjid tidak sah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Idza hamma, jika kalian punya niat, falyarka, maka adalah dia ruku." Maka ini ya dulu menunjukkan ala annahu la sababa ini bahasanya tidak ada sebab bagi dua rakaat tersebut kecuali istikharah. Maka ada dua pendapat. Walau aula dan yang lebih baik menurutku adalah sholat dua rakaat ini yang independen khusus untuk istikharah. Karena kemungkinan yang mengatakan tidak sah tadi, kemungkinan yang kedua, qaimun adalah kemungkinan yang tegak, artinya kemungkinan yang kuat. Sebagaimana pengkhususan kecuali eh, yang bukan sholat fardu, pengkhususan sholat fardu bil istisna dalam pengecualian Qad yakunu al-muradu bihi boleh jadi maksudnya adalah sholat sunnah dua rakaat. <clears throat> Faka'annahu maka seakan-akan Nabi mengatakan falyatatawa bi rakaatain. Maka adalah dia sholat dua rakaat baik itu e, khusus niatnya istikharah ataupun tidak. Ini alasan untuk menguatkan kemungkinan yang pertama. <clears throat> Wallahu a'lam. Ya, maka tentang uh, di manakah letak salat uh, pelaksanaan salat istikharah? Apakah ketika seorang itu masih bingung, belum bisa memiliki pilihan pasti ataukah setelah orang itu punya pilihan pasti? Maka di sini tadi kita baca pendapat Sayyidina Nuzaimin rahimallahu taala bahasanya istikharah itu dilakukan ketika seorang itu masih bingung dan belum punya pilihan pasti. Alasannya, ya, tadi dia katakan, Nabi melakukan banyak hal, dan tentu Nabi tidaklah melakukan hal tersebut kecuali setelah memastikannya. Dan tidak ada nukilan dari Nabi, kalau beliau mengerjakan sholat istikharah ya, saat memiliki kepastian untuk melakukan tindakan. Sehingga idha hamma, jika berkeinginan dan berniat di sini, beliau maknai dengan hamma bisyai'in walam yatabayan. Berkeinginan untuk melakukan sesuatu dan belum jelas mana yang akan dilakukan. Dan ada pendapat yang lain uh, yang mengatakan bahasanya istikharah dilakukan ketika orang sudah menjatuhkan pilihan mantap untuk melakukan satu hal. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad Basemul di kitab beliau Buryatul Mutatawi fi Salat Tatawu. <clears throat> Buku khusus beliau tentang salat sunnah. Dengan alasan redaksi hadis idza hamma ahadukum jika salah satu kalian berniat Artinya niatnya adalah niat yang sudah pasti. Kemudian ya, bolehkah double niat dalam rangka istikharah? Tahiyatul masjid didumplengi istikharah. Ba'diyah. Salat ba'diyah didumplengi istikharah. Boleh ataukah tidak? Tadi ada dua pendapat ulama. Yeah. Menimbang rokate ini min ghairil farida Salatlah dua rakaat yang itu bukan salat fardu, maka dengan melihat redaksi hadis ini berarti kalau yang penting bukan salat fardu. Kalau itu salat ba'diyah atau qobliyah atau sholat duha atau yang lain ya ya tidak mengapa ya didumpleng niat istikharah kemudian istikharah Ya, kemudian ya, tadi eh, ada ulak, eh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Alasannya idza hamma ahadukum bi amrin falyarka. Maka kata-kata ini e, falyarka ini faknya fak sababiyah maka menunjukkan bahasanya tidak ada sebab untuk dua rokaat tersebut kecuali istikharah. Maka tidak boleh niat istikharah ditempelkan kepada yang lain digabungkan pada salat yang lain harus salat independen spesial untuk istikharah. Ya, ringkasnya kemudian beliau katakan yang lebih baik kerjakan <clears throat> salat independen untuk istikharah. Kemudian uh, tentang salat tasbih. Salat tasbih hadisnya tidaklah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad mengatakan hadisnya tidak sahih. Ibnu Taimah mengatakan hadisnya itu dusta. Imam Ahmad dan para eh, imam para ulama dari ashab Ahmad menegaskan ala karohatiha makrohnya salat tasbih. Dan salat tasbih ini tidaklah dianjurkan oleh satupun imam. Eh, atau walam yastahib baha imamun maka ya, tidak ada satupun imam yang menganjurkannya adapun imam Abu Hanifah Malik dan Syafi'i maka mereka tidaklah mendengar sholat tasbih sama sekali. Eh, Hata demikian perkataan Taimiyah rahimallahu taala dan apa yang beliau sampaikan itulah yang benar. Fa inna hadis salat karena salat ini seandainya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lanukilat tentu telah dinukil kepada umat ini dengan nukilan yang tidaklah diragukan karena besarnya faedahnya. Dan karena dia adalah sholat yang tata caranya keluar dari tata cara umumnya sholat. Bahkan keluar dari e, tata cara jenis umumnya ibadah. Maka kita tidak mengetahui satu ibadah. Yukhayyaru fiha yang diberi pilihan dalam ibadah tersebut dengan pilihan semacam ini. Bihaisu dimana dikerjakan setiap hari atau setiap pekan atau sebulan sekali atau setahun sekali atau minimal seumur hidup sekali. Ini satu satu hal yang keluar dari umumnya ibadah. Tidak ada ibadah yang semacam ini. Yang diberi pilihan semacam ini. Haji ditegaskan seumur hidup sekali. Tidak bukan pilihan. Boleh setahun sekali, boleh uh, seumur hidup sekali. Tidak. Tidak ada ibadah yang lain yang memiliki pilihan semacam ini. Yang terbaik sehari sekali. Kalau tidak ya seminggu sekali. Kalau tidak sebulan sekali. Kalau tidak setahun sekali. Kalau tidak minimal seumur hidup sekali. Tidak ada ibadah yang lain yang sejenis. Nah kalau ada, eh, kalau memang betul-betul sahih kata beliau, maka orang semangat untuk meriwayatkannya. Karena apa? Fa inna makhajan nadairihi Karena hal-hal yang aneh, yang nyentrik, yang nyeleneh, yang keluar dari e, eh, nadair yang sejenis dengannya, ihtama annasu binaqlihi. Ya, maka orang perhatian untuk meriwayatkannya, semacam berita. Kalau berita itu unik, orang semangat untuk menceritakan dan membahasnya. Namun kalau beritanya berita standar umum biasanya ya, orang tidak semangat untuk membicarakannya. Wasya'at dan tentu akan tersebar film di tengah-tengah man, e, manusia lirorobati karena anehnya. Falam malamnya kun hada maka karena atau tatkala tidak terjadi hal semacam dalam sholat tasbih ulima maka diketahui dan dipastikan kalau dia tidak dituntunkan. Oleh karena itu tidak ada satupun imam yang menganjurkannya. Namun perlu diketahui Syafi'iyah menganjurkannya. Ini, namun perlu diketahui Syafi'iyah menganjurkannya. Semacam uh, Nawawi Al-Bantani di Nihayatul Zain dan yang lain. Maka para ulama berselisih pendapat tentang eh, status hadis sholat tasbih. Ini, ada yang menilainya Hasan sebagaimana Ibnu Hajar al Asqalani, ada yang menilainya Sahih sebagaimana Al Albani, dan yang lainnya ada yang menilai Daif ya, sebagaimana Ibn Taimiyah dan ada yang menilainya Maudu' sebagaimana Ibnu Jauzi. Ya, dan dari sini kemudian timbullah perselisihan ya, perselisihan tentang apakah itu masro' disyariatkan ataukah tidak. Data tadi disampaikan bahasanya di antara hal yang menguatkan kalau oleh Sayyid Muthaimin bila memilih mengatakan tidak masro' dan di antara hal yang menguatkan hal ini adalah karena ya, dia adalah ibadah yang unik dan tidak ada yang sejenis dengannya dan telah menjadi uh, <clears throat> kaidah di antara para fukoha sesuatu yang unik dan tidak sejenis, tidak ada yang sejenis dengannya, itu satu hal yang bermasalah. Ini kaidah para ulama fikih. Jika ada satu aturan, satu ya, satu aturan, satu ketentuan dalam fikih Islam, kok laisa lahu Tidak ada temannya. Maka dia keluar dari pola-pola umum yang ada. Ya, tidak ada satupun pola-pola ya, aturan dalam fikih Islam yang dia ikuti. Maka ini bermasalah besar. Kemudian uh, hukum sholat dua rakaat di pada saat malam pernikahan ketika kumpul dan bertemu dengan istri. Yang ini dianjurkan oleh Al-Albani di Adabu Zifaf. Maka beliau katakan dua rakaat ketika ketemu dengan istri di malam pertama dilakukan oleh sebagian sahabat. Yang diatkan oleh dalam musnad Abdul Razak. Wala a'rafu fi hada dan aku tidak mengetahui dalam masalah ini hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dari Rasul tidak ada adanya dari sahabat. Ya, walakin al-masuk akan tetapi yang dituntunkan dari Rasul adalah memegang ubun-ubun istri dan meminta kepada Allah kebaikannya dan kebaikan tabiatnya. Berlindung kepada Allah dari kejelekan dan kejelekan tabiatnya. Dan berkenaan dengan menyentuh ubun-ubun ini tidak harus e, dilakukan secara saklek ya, namun bisa pakai hilah. Wa idakana yaksa. Dan jika seorang laki-laki itu khawatir dalam kondisi ini, istrinya tidak suka. Ini kenapa kok ubun-bun jadi pegangnya? Dan dia bukan seorang talibatul ilm. Dikarenakan diantaranya karena dia bukanlah seorang wanita talibatul ilmi. Eh, maka adalah dia pegangi ubun-ubunnya pakai hilah, pakai trik Ka'annahu yuridu ayaduna minha. Ya. maka seakan-akan dia ingin mendekatinya. Ya. maka dia duduk ya, mepet-mepet. Ya, kemudian sambil meraba-raba. Nah, meraba-rabanya sampai ubun-ubun. maka itu jadikan sebagai bagian dari ya, meraba-raba. ini triknya. Ya cuma duduk mepet-mepet, habis itu ngusap-ngusap, meraba-raba, raba-rabanya sampai ubun-ubun. Uh, membelai rambutnya, udah lama-lama naik sampai ubun-ubunnya. Nah pas itu sambil kumat kahmit. <laughs> Wa bihada doa, kemudian berdoa dengan doa ini, siran dengan lirik. Jangan sampai dia mendengarnya. Nah. Karena sebagian wanita itu punya imajinasi jika suaminya mengatakan a'udzubika min a'udzubika min syariha wa syarima eh, a'udzubika min syariha wa syarima jabal tahu jabal tahu alaihi fatakul maka dia akan mengatakan hal fiyah syarun nah, apakah saya ini punya kejahatan saya ini wanita baik-baik nah Ya, maka berkenaan dengan sholat dua rakaat, beliau tegaskan, beliau simpulkan tidak ada dari Nabi, pun ada dari sahabat. Maka siapa yang melakukannya, maka dia meniru sahabat dan tentu ini satu hal yang tidak salah. Kemudian apa saja waktu terlarang untuk sholat dan apa hukum tayatul masjid sebelum sholat maghrib? Apakah dikerjakan sebelum adan ataukah setelah adan? waktu terlarang sholat, yang pertama, dari selesai sholat subuh sampai matahari meninggi seukur satu tombak. Ya, yang itu kalau pakai menit, yaitu sampai setelah terbitnya matahari berubuk sa'ah, seperempat jam. Seperempat jam sampai sepertiga jam, 15 sampai 20 menit setelah terbit matahari, setelah jadwal terbit. Kemudian yang kedua setelah sebelum zawal kurang lebih 10 menit, 10 menit sebelum tibanya waktu zuhur. Yeah. wah maka waktu yang kedua adalah sebelum tibanya waktu zuhur kurang lebih 10 menit. Yang ketiga, waktu setelah selesai sholat asar sampai sempurna tenggelam matahari. Inilah waktu-waktu yang terlarang. Adapun dikaitkan dengan sholat tahiyatul masjid, maka salat tahiyatul masjid disyariatkan di setiap waktu, meskipun itu waktu yang terlarang. Karena waktu terlarang tersebut adalah hanya terlarang untuk sholat sunnah mutlak dan tidak terlarang untuk sholat datul asbab. Dan ini madhabu syafi'i. Famata tal masjid maka jika anda masuk masjid maka jangan duduk kecuali setelah sholat dua rakaat meskipun itu di waktu yang terlarang. Bayam dan sepatutnya diketahui bahasanya pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah madhab syafi'i. Yaitu pendapat yang rajih dari perkataan para ulama bahasanya semua sholat sunnah datul asbab tidaklah terlarang. Bahkan boleh dikerjakan meskipun di waktu yang terlarang. Nah yang terlarang di waktu terlarang adalah sholat sunnah mutlak. Maka jika Anda masuk masjid setelah selesai sholat uh, subuh, silakan sholat dua rakaat. Jika Anda masuk masjid setelah sholat asar, silakan kerjakan sholat dua rakaat. Dan jika Anda masuk masjid beberapa saat sebelum zawal, silakan sholat dua rakaat. Dan jika Anda masuk di waktu kapanpun baik malam ataupun siang, ya, masuk masjid maka jangan duduk kecuali setelah sholat dua rakaat. Ya, kemudian hukum salat berjamaah. Salat jamaah disepakati oleh para ulama kalau dia adalah min ajalil ta'at. Adalah termasuk ketaatan yang paling utama. Dan paling ditekankan dan paling istimewa. Dan Allah telah menyebutkannya dalam Al-Quran dan memerintahkannya. Sampai-sampai dalam kondisi perang. Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-102, jika engkau berada di tengah-tengah mereka Fa'akom lalu engkau mengadakan sholat untuk mereka. Maka berdilah sekelompok dari mereka bersamamu sambil membawa senjatanya. Dan jika mereka telah bersujud, maka hendaknya mereka berada di eh, dan jika mereka yang sholat ini bersujud, maka hendaknya mereka di belakang kalian. Maka Wal ta'ti setelah dapat satu rakaat datanglah sekelompok yang lain yang belum sholat. Lantas sholat bersamamu. Sambil tetap waspada dan membawa senjata. Orang-orang kafir ingin agar kalian lalai dari senjata kalian dan barang-barang kalian. Maka mereka akan e, condong pada kalian dengan kecondongan yang sama. Dan tidaklah mengapa atas kalian jika ada pada kalian gangguan karena hujan atau sakit maka tidaklah mengapa jika kalian letakkan senjata kalian namun dengan tetap waspada. Sehingga Allah telah siapkan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat hadis-hadis yang banyak sekali menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Di antaranya adalah sabda Nabi, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan sholat agar ditegakkan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk jadi imam sholat, memimpin banyak orang. Kemudian aku akan berangkat dengan beberapa orang dari mereka yang membawa satu ikat kayu bakar ke rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendengar adzan lantas tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya ilamin udrin kecuali jika dia punya udur. Dalil yang ketiga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang buta, yang minta kepada Nabi keringanan untuk sholat di rumah. Nabi katakan, apakah engkau mendengar adan? Dia mengatakan, iya. Fa'ajib, maka penuhilah panggilan adan jika demikian. Dalil yang keempat, perkataan Ibnu Mas'ud. Uh, perkataan Ibnu Mas'ud, Rasulullah Anhu, sungguh, Ra'aituna, aku ingat yaitu para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali munafik yang jelas kemunafikannya atau orang sakit. Bahkan orang sakit di masa Nabi ada seorang yang yuk tapi didatangkan yuhada dipapah di antara dua orang supaya bisa berdiri di tengah-tengah saf. Bahkan orang sakit di masa Nabi tetap berupaya untuk berjamaah maka sakit itu boleh di rumah keringanan namun yang afdal kalau bisa ke masjid tetap ke masjid wa asahi as dan logika hukum akal yang akal sehat yak tadi mengharuskan wajibnya karena umat Islam adalah umat yang sama dan tidaklah umat yang bersatu tidaklah terwujud sempurnanya persatuan kecuali kalau mereka kumpul dalam beribadah dan ibadah yang paling agung dan paling utama, paling ditekankan adalah salat. Maka minal wajib alal ummatil islamiyah, maka wajib bagi umat Islam untuk kumpul mengerjakan salat ini. Meskipun secara hukum ulama berselisih pendapat setelah mereka bersepakat, bahasanya ini adalah ibadah yang paling ditekankan, ibadah yang paling mulia. Mereka berselisih pendapat apakah sholat jamaah itu syarat sah sholat, ataukah sholat itu sah meskipun tanpa berjamaah namun berdosa. Maka Ibn Taimiyah berpendapat jamaah adalah syarat sah. Ibn Taimiyah berpendapat jamaah adalah syarat sah. Jumhur mengatakan tidak. Dan ada perselisihan-perselisihan yang lain. Kesimpulannya yang benar, bahasanya sholat jamaah itu wajib bagi sholat, namun bukan syarat sahnya. Dan siapa meninggalkan jamaah, maka dia berdosa kecuali jika dia punya udur syar'i. Dalil kalau itu bukan syarat sah salat. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya salat jamaah lebih unggul daripada salat sendirian. Diunggulkannya salat berjamaah dibandingkan salat sendirian menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya salat sendiri itu masih punya keunggulan namun dia kurang unggul. Wadhalika la yakunu ila dan tidak ada keunggulan kecuali manakala dia adalah sholat yang sah. Ala hal kesimpulannya wajib atas setiap laki-laki muslim berakal, zakarin laki-laki dan balir untuk menghadir sholat berjamaah. Dan sholat jamaah itu wajib baik ketika dia kondisi safar atau dalam kondisi hadar atau di rumah. Dan jika dia Eh, status yang musafir, maka dia wajib sholat berjamaah bersama rombongannya. Ya, bersama rombongannya. Ya, berkenaan dengan eh, dalil yang pertama yang dipakai untuk menunjukkan wajibnya sholat berjamaah, lakot hamam tu, maka ini dijadikan alasan untuk ulama yang mengatakan tidak wajib. Dengan mengatakan Nabi sendiri tidak jamaah. Nabi sendiri dengan sejumlah orang tidak jamaah. Ya, karena beliau mengatakan summa amra rajulan fayusalli bin nas summa antaliqu bi rijalin ma'ahum hasmun al hatab. Berarti Nabi tidak jamaah. Ya, maka itu korinah bahasanya itu tidak wajib. Ya, sedangkan ulama yang mengatakan wajib mengatakan bahasanya ini udur. Nah, di antara udur itu adalah ya, di antara udur solat tidak solat berjamaah ketika seorang itu punya ya, punya tugas untuk kepentingan banyak orang. Ya, maka dia tidak solat berjamaah, dia dengan sejumlah temannya karena melaksanakan, e, mewujudkan maslahat bersama. Karena menghukum orang yang solat berjamaah tidak akan bisa dilaksanakan kecuali adanya beberapa orang yang tidak sholat berjamaah sehingga uh, uh, bisa kemudian OTT ya, tertangkap tangan kalau ini tidak sholat jamaah kalau tidak ada yang demikian ya maka orang bisa mengelak ya, saya begitu salam saya sudah langsung pulang nah, dan seterusnya maka ini maslahat karena tujuan OTT supaya tertangkap tangan tertangkap basah kalau tidak sholat jamaah maka ini udur, yaitu adanya maslahat bersama yang ingin diwujudkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa alamin. Eh, apakah berdoa saat megang ubun-ubun pada saat malam pertama bagi suami kepada istri boleh juga dibacakan oleh istri kepada suami? Dan bagaimanakah caranya? Kalau redaksi hadisnya menunjukkan suami pada istri. Namun berlindung dari sisi jelek suami satu hal yang juga menjadi kebutuhan istri. Ini satu hal jadi kebutuhan istri. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari eh, kejelekan yang mungkin timbul dari suami. Maka wallahu a'lam menimbang hal tersebut, seandainya istri juga berdoa ya, karena dia juga punya hajat dengan isi doa tersebut, maka satu hal yang tidak mengapa. Ya, namun uh, dia cukup berdoa dengan doa bebas demikian. Uh, ya, dia ya, tidak harus kemudian memegang ubun-ubun suaminya. Bolehkah menyebut Nabi Isa alaihissalam dengan sebutan Yesus alaihissalam? Ya, maka yang terbaik adalah uh, kita mengikuti dalil. Isa kita katakan Isa dan bisa ketika itu kita tambahkan dan uh, Nabi Isa alaihi wassalam yang disebut oleh sebagian orang dengan sebutan Yesus misalnya. Bagaimanakah hukum menerima harta waris dari orang tua yang semasa hidupnya kerja di bank? Ya, maka dilihat perlu adakah itu harta sumber satu-satunya ataukah ya, sumber satu-satunya ataukah ada ataukah status harta warisan itu harta bercampur. Ya. Kalau harta satu-satunya kalau itu uh, pekerjaan yang terlarang itu adalah sumber harta satu-satunya tidak ada pendapatan yang lain maka minimal kita katakan warok adalah tidak mengambilnya. Ya, sebagaimana uh, ya, pendapat-pendapat para fukoha, syafi'iyah dan yang lain, kalau orang itu hartanya bukan harta bercampur namun murni harta yang haram maka tidak boleh muamalah dengannya. Meskipun kita jumpai Sa'im Nusaymin rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya muamalah yang haram semacam ini, riba dan yang lain itu haram cuma bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Ala kulihal, sikap warak eh, sangat ditekankan jika itu murni eh, murni sumbernya haram adalah eh, meninggalkannya dan menghindarinya. Apakah waktu sholat qabliyah setelah masuk waktu sampai sholat juga berlaku untuk muslimah yang sholat di rumah? Iya, berlaku juga untuk muslimah. Bolehkah di apotek menjual tanpa resep obat obatan yang menurut regulasi harus dengan resep? Misalnya untuk pasien yang sudah menggunakan obat rutin dan tidak berkenan harus ke dokter setiap bulan untuk menerima resep lagi. Padahal obatnya sama saja. Dan praktek penjualan obat tanpa resep ini dilakukan oleh sebagian besar apotek. Ya, apakah terlarang secara mutlak? Untuk kemudian halalnya transaksi maka halal. Halalnya transaksi itu satu hal yang halal. Ya, karena yang diperjualbelikan e, benda yang halal untuk tujuan yang halal, ya, maka transaksinya adalah transaksi yang halal. Cuma ini e, berkenaan dengan masalah melanggar aturan pemerintah. Ya, melanggar aturan regulasi dari pemerintah. Ya. Dan e, maka aturan semacam ini tentu pada dasarnya untuk kepentingan bersama ya untuk kepentingan bersama untuk maslahat bersama bukan uh, aturan yang uh, seorang itu layak untuk seudon dengannya. Karena untuk antisipasi-antisipasi hal-hal yang mungkin terjadi yang tidak diharapkan. Ya, kalau tidak ada masalah ya memang aman-aman saja nanti kalau ada masalah baru kena imbasnya. Oleh karena itu maka ya selayaknya mentaati aturan yang ada Apakah keutamaan sholat jamaah juga didapatkan oleh wanita yang menegakkan sholat jamaah di rumah dengan sesama wanita? Ya, itu satu hal yang diperselisihkan ulama. Keutamaan sholat jamaah itu adalah jamaah di masjid ataukah semua sholat jamaah. Ya, sebagian ulama berpendapat ini berlaku untuk semua sholat jamaah. Terutama hadis yang mengatakan salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Maka di situ tidak disyaratkan harus masjid. Ya, maka uh, menurut sebagian ulama ini tidak harus di masjid. Sebagaimana uh, eh, mata resmi Hanabilah, salat berjamaah itu adalah salat berjamaah yang disyariatkan baik di rumah ataupun di tempat yang lainnya dan bukan masjid. Jika mengkodok qobliyah duhur pada ba'diyah duhur, itu boleh berarti salat enam rakaat dengan dua salam. Ya, salat enam rakaat dengan tiga salam. Yang itu yang lebih afdal. Maka setelah duhur dia dia duhur dua rakaat, kemudian kodok kopliyah duhur empat rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jika solat kopliyah isya terpisah jauh dari solat isya, misal sholat kopliyahnya ini mungkin bukan bak dia mungkin. Jika sholat ba'diyah isya terpisah jauh dari sholat isyaknya. Misal, qobliyah atau ba'diyahnya jam 12 malam, apakah ini boleh? Ya, selama dia meyakini jam tersebut belum adalah belum uh, adalah bukannya jam berakhirnya sudah berakhirnya sholat isya maka boleh karena waktunya sampai uh, eh, habisnya waktunya. Namun jika dia meyakini Ya, meyakini pendapat yang kuat dalam masalah ini salat Isya berakhir waktunya dengan separuh malam. Yang itu kurang lebih jam setengah 12 malam. Eh, jam 11 seperempat atau 11.30 maka berarti Ba'diyah Isya jam 12 itu sudah di luar waktu Isya. Berarti ya tidak bernilai Ba'diyah namun nilainya sholat sunnah mutlak. Saya pergi pukul 4 pakai kereta sampai tempat tujuan pukul 6. Saya sholat subuh di kereta namun laki-laki tidak sengaja menyentuh kepala saya di atas eh, di atas jilbab saya, apakah saya harus mengulang sholat saya? sholat saya telah sah? Nah, ya. Kalau kemudian sentuhan antara laki-laki dan perempuan kalau pakai penghalang maka menurut Syafi'iyah sekalipun itu tidak membatalkan tidak membatalkan wudhu sehingga ya sholatnya tetap sah tidak masalah karena toharahnya tidaklah batal karena sentuhan dengan lawan jenis Bagaimana kerincian hukum orang yang dalam sholat berjamaah di masjid berada di posisi sop paling akhir sendirian? Apakah bagi orang yang sama-sama baru datang, oh bareng mungkin, dianjurkan menemani beliau di sop, sop terakhir dan meninggalkan sop yang masih kosong di depan? Maka yang terbaik ya, mengisi sop yang kosong di depan dan yang tidak mendapatkan sop kosong di depan maka dia sholat di belakang sendirian dan salatnya sah. Ya, karena itulah maksimal kemampuan yang bisa dia lakukan. Dan la wajibah ma'al ajzi. Tidak ada hukum wajib kalau memang tidak mampu. Bolehkah kita kurang suka dengan teman yang terlalu sering membaca Al-Quran dengan suara keras atau menyetel murotal dengan keras di malam hari dan mengganggu belajar dan kegiatan lain yang perlu konsentrasi. Yeah. Maka e, semangat dia dengan Al-Quran patut untuk dicintai dan disukai. Namun e, e, dia kurang pas dalam caranya. Maka dia memerlukan nasihat dan tidak memerlukan kebencian. Yang dia perlukan adalah nasihat indah yang lembut, yang menyentuh hati, ya, dan bukan kebencian, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Apakah boleh sholat qobliyah duhur dilakukan sebelum sholat asar? Boleh. Jika itu dalam rangka kodok. Ya, kodok qobliyah duhur Ya, dan tadi disyaratkan kodok itu berlaku manakala orang punya udur. Kenapa tidak sholat qobliyah duhur. Namun jika dia sengaja nyantai, tidak ada udur, maka tidak bisa dikodok. Bolehkah sholat tahiyatul masjid bila sudah duduk? Boleh jika duduknya belum lama. Dalilnya ada orang yang sholat Jumat datang ke masjid, langsung masuk kemudian langsung duduk. Nabi perintahkan dia untuk berdiri mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Apakah di musola juga bisa sholat tahiyatul masjid? Musola yang statusnya masjid, ya, musola yang statusnya masjid, ya, maka boleh untuk tahiyatul masjid. Adapun musola dalam artian kamar di rumah, atau kemudian eh, kemudian di kantor ada satu ruangan eh, yang itu statusnya musola dalam pengertian tempat sholat, Iya, bukan kemudian dalam pengertian masjid, maka tentu tidak ada sholat tahiyatul masjid di situ. Tepatkah menganjurkan sholat jamaah di masjid saat hujan deras dengan hadis perintah sholat di masjid pada orang yang buta? Eh, tidak tepat. Kita katakan dibolehkan, disyariatkan untuk sholat di rumah, diberi keringanan untuk sholat di rumah. Bagaimanakah jika karena pekerjaan di lapangan yang sulit untuk ditinggalkan saat datang waktu sholat, kemudian setelah selesai pekerjaan kita ajak teman yang ada di lapangan untuk sholat jamaah saat tiba di kantor, apakah ini masih teranggap sholat jamaah? Iya masih teranggap sholat jamaah dan jika itulah kemungkinan yang paling memungkinkan, maka tidak mengapa. Imam lupa mengeraskan takbir perpindahan gerakan dan ia teringat ketika sudah sempurna pada gerakan yang lain. Apakah boleh imam membaca takbir kedua kalinya untuk mengingatkan makmum bahwasanya dia telah berpindah gerakan? Ya, eh, maka jika dia dia ulang maka dia melakukan ziyadah. Tambahan dalam tambahan dalam sholat yang tidak dituntunkan. dia telah melakukan tambahan dalam sholat yang tidak dituntunkan. Dan ini tambahan sengaja. Dan ini tambahan sengaja, bukan karena lupa. Yang karena lupanya tadi takbirnya yang lirih sendiri tadi. Nah, karena itu maka wallahu a'lam pilihan yang lebih tepat dia keraskan takbir intikal menuju rukun yang kedua. Ya. Ya, menuju rukun yang kedua. Dia sujud pertama, kemudian duduk, tidak mengeraskan takbir intikal. Setelah kemudian duduk duduk tegap, dia ingat. Wah ini belakang saya ada makmum. Ya, ini di belakang saya ada banyak makmum. yang mereka masih sujud. Nunggu suara keras. Takbir intikol. Ya, padahal dia sudah takbir intikol lirih. Ya, saat bergerak menuju posisi duduk. Ya, maka wallahu a'lam ya pilihan yang lebih tepat adalah dia keraskan takbir intikal menuju sujud yang kedua. Dan dia dia pelankan gerakan menuju sujud yang kedua. Sehingga ketika makmum itu bangkit dari sujud pertama, maka dia lihat terutama yang depan, lihat oh imamnya ini sudah menuju sujud yang kedua. Dia sudah duduk dan menuju sujud yang kedua. Sehingga mereka akan mengkondisikan diri untuk kemudian ee, eh, duduk, kemudian ya, tak lama setelah itu kemudian nyusul sujud yang kedua. Karena jika dia keraskan, jika sebagaimana eh, apa yang ditanyakan, maka ini melakukan gerakan tambahan. Melakukan tambahan gerakan yang tidak ada tuntunannya karena takbir intikal itu cuma sekali. Ini, dan sengaja Bagaimanakah agar bisa lapang dada mendengar teman berbicara sendiri saat pengajian sehingga kita sulit kesulitan untuk mendengarkan pengajian yang disampaikan. Ya, jangan berlapang dada, harusnya sesak dada. Nah, kemudian ya kemudian dari sesak dada tadi kemudian diringi dengan anasihah menginginkan kebaikan untuk yang lain dan kebaikan bersama kemudian ngasih masukan Ya, tolong jangan ya, rame sendiri, ngobrol sendiri ketika pengajian. Hmm. Ya ini kalau tidak mampu melakukan demikian maka melakukan tindakan yang menunjukkan kalau tidak suka. Ya boleh jadi pindah tempat dan ya, mendekat ke lebih mendekat kepada sumber suara atau yang lain. Ada kasus saat sholat isya berjamaah. Pada rokaat ketika imam duduk tasawuf akhir. Kemudian diingatkan oleh makmum. Imam mengira bahwa letak salahnya adalah karena belum sujud yang kedua. Sehingga imam sujud Sehingga imam sujud sahwi dua kali. Dia mengira belum sujud yang kedua. Ini rukun. Kenapa sujud sahwi? Dan ketika sujud sahwi baru ingat salahnya di mana yaitu kurang satu rakaat. Lalu imam berdiri untuk melengkapi sholat agar empat rakaat hingga salam dan tidak sujud sahwi lagi. Apakah sholatnya sah? Dan apakah harus sujud sahwi lagi? Meskipun kejadian itu sudah berlalu beberapa hari yang lalu. Maka kalau dia merasa uh, sholatnya dah lengkap. Ini baru tiga rakaat dia merasa sudah lengkap. Kemudian dia salam atau sebelum salam dia sujud sahwi. Iya, kemudian dia salam untuk dari rakaat yang ketiga atau gimana ini yang terjadi? Mungkin sujud sahwinya sebelum salam ya. Dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau dia eh, merasa kurang sujud, maka solusinya bukan sujud sawi Dia harus mengulang sujud. Ya, ya, berarti dia harus mengulang sujud, sujud kedua, baru kemudian duduk tasawuf akhir. Kalau itu perasaannya dia kurang sujud. Ya, kemudian nanti sujud sawi sebelum salam. Yeah maka uh, maka seharusnya dia sujud mengulang sujud habis itu tasahud akhir dalam keyakinannya ya, kemudian dia sujud sahwi ya, kemudian dia sujud sahwi saat sujud sahwi dia ingat kalau kurang satu rakaat ya, maka kemudian dia berdiri maka sikap makmum ketika imam ini nambah sujud tambahan yang tidak ada tuntunannya, makmum diam. Makmum diam. Nah, tidak ikut sujud. Karena ini sujud yang ketiga. Ya, berarti sujud yang ketiga dalam keyakinan makmum. Maka makmum tidak boleh ikut sujud. Ketika imam sujud sahwi, dia ikut sujud sahwi. Ketika imam sujud sahwi dia ikut sujud sahwi. Kemudian ketika imam e, berdiri nambah satu rokaan maka dia ikut berdiri. Kemudian setelah itu selesai, ya, setelah itu selesai, kemudian imam salam dia ikut salam. Setelah salam imam e, belum sujud sahwi maka seharusnya dia ingatkan imam untuk sujud sahwi. Iya, karena letak sujud sahwi, karena sujud sahwi dua kali yang tadi dilakukan pertama kali adalah gerakan tambahan karena lupa. Statusnya adalah gerakan tambahan dalam sholat karena tidak sadar. Dan itu perlu sahwi. Dan itu perlu sujud sahwi. Iya, iya. Maka dia perlu sujud sahwi karena apa? Karena beberapa faktor. Pertama, melakukan sujud sahwi tidak pada tempatnya. Karena tidak sadar, karena tidak faham, karena tidak tahu, atau karena ya, tidak perhatian. Kemudian, karena dia melakukan tambahan tasahud akhir yang seharusnya belum tasahud akhir. Kemudian yang ketiga, karena dia melakukan sujud uh, sujud kedua yang itu hakikatnya adalah sujud yang ketiga, ada tiga faktor. Ada tiga, tiga faktor yang mengharuskan dia sujud sahwi. Dan jika dalam satu sholat itu ada beberapa faktor untuk sujud sahwi, maka sujud sahwinya cuma satu paket saja. Tidak perlu dia sujud sahwi enam, uh, sujud sahwi tiga kali untuk satu, untuk dua, untuk tiga. Gitu. Dan kalau sekarang sudah lewat beberapa hari ya sudah, ya, ya sudah, uh, ya sudah berlalu. Cuma ya, ketika imam itu melakukan sujud kedua yang itu hakikatnya sujud ketiga tadi makmum tidak boleh ikut. Ya, makmum yang yakin ini imam sudah sujud kedua tidak boleh ikut. Jika dia ikut sujud yang ketiga, maka itu sujud tambahan secara sengaja bukan karena kelalaian. Ya, Mungkin dia tahu kalau itu Eh, ini sujud yang ketiga secara yakin eh, sehingga dia melakukan sujud ketiga tambahan dalam keadaan yakin maka sholatnya makmum batal ya, maka sholatnya makmum batal ya, dan jika itu telah kemarin dilakukan dan sekarang baru tahu maka wajib dikodok sekarang ya.